Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات الله رحمكم الله Yang lalu kita sampai di babul afwi wal i'rad anil jahilin, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Yang terakhir sampai di mana? 643 ya tentang hijrah ke Taif. Faedahnya sudah, faedahnya belum ya. Jadi yang lalu telah dibacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kali mengalami kejadian yang sulit, bahkan yang lebih sulit dari kejadian ketika perang Uhud, yaitu ketika beliau hijrah ke Taif. Di Madinah sudah repot, nggak bisa lagi ditembus di Mekah ya, seakan-akan nggak bisa lagi diperbaiki mereka, maka Rasulullah hijrah ke Taif dengan harapan mereka mau nerima Rasulullah SAW berangkat bersama pembantu dan sekaligus sahabat setianya yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau berangkat sebelum memasuki Taif, beliau menemui tiga pembesar Taif menawarkan Islam dan ternyata mereka menolak mentah-mentah. <clears throat> Rasulullah SAW berpesan agar mereka menyembunyikan hal itu. Jangan menyebarkan kepada rakyat umum, ternyata mereka menyebarkan bahkan mengerahkan massa. Sehingga Rasulullah SAW disambut di Taif itu dengan teriakan, hinaan, caci maki dan lemparan batu. Kemudian beliau eh, berpetuk atau istirahat di sebuah kebun milik orang kafir. Kemudian orang kafir itu merasa iba. Salah seorang pembantunya ada disuruh mengirimkan anggur. Kemudian Rasulullah membaca Bismillah dan Adas tanya apa itu sampai akhirnya diceritakan bahwa Rasulullah apa namanya beliau Nabi. Kemudian Rasulullah tanya Adas dari mana? <clears throat> dari daerah Nainawa. Lalu Rasulullah bilang itu negerinya Nabi Yunus bin Matta. Lu kamu kok tahu? Kata Ajas. Kata Rasulullah ya, dia nabi, saya juga nabi. Lalu Ajas masuk Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciumi oleh Ajas. Kemudian setelah itu Rasulullah pergi meninggalkan Taif berangkat lagi menuju Mekah. Bayangkan ya, antum bayangkan sekarang. Rasulullah pergi meninggalkan Mekah. Mekah sudah sulit. Berangkat ke Taif. Ternyata di Taif ditolak, dilempari batu, dihina lebih menyakitkan lagi. Dan sekarang kembali lagi ke Mekah. Subhanallah, Anda bayangkan saja. Sudah meninggalkan Mekah, sekarang mau kembali lagi ke Mekah. Bagaimana bagaimana orang Mekah? Kan tentu tambah menjadi-jadikan mereka. Wah, kamu di sana juga ditolak, kamu diremehkan, kamu dihina, enggak ada tempat bagimu. Akhirnya ternyata beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam perjalanan kembali ke Mekah di daerah Kornut Ta'alib atau Kornul Manazil itu beliau di sana itu sempat berhenti dan sempat sholat sholat malam kemudian ada rombongan jin yang mendengar bacaan Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya rombongan jin itu masuk Islam. Wa kana ilaika min al jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana ila akhiril ayat jadi rombongan jin ini masuk Islam mendengar bacaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi istilahnya di sini kalau penduduk kalau makhluk kasar nggak mau nerima makhluk halus mau nerima manusia nggak mau jin banyak yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga di daerah itu Qarnul Ta'alib atau Qarnul Manazil Beliau melihat ke atas langit Ada awan yang menaungi beliau Dan ternyata di sana ada Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Allah telah mendengar bagaimana ucapan kaummu kepadamu Mereka nolak kamu Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung Kamu perintahkan apa saja Dia nurut, dia patuh Lalu malaikat penjaga gunung ngomong sendiri memberi salam, "Wahai Rasulullah, aku malaikat penjaga gunung, silahkan kamu perintahkan apa saja aku mau." Bahkan kalau engkau mau ya Rasulullah, in syi'ta attaqtu 'alaihimul Kalau Anda mau ya Rasulullah, aku akan menimpakan kepada mereka dua gunung. Dua gunung ya. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar, tidak terburu-buru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Far'altu an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Bahkan saya berharap Allah mengeluarkan dari mereka anak cucu yang beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalau mereka bapaknya kafir, saya berharap nanti anaknya mau iman la ilaha illallah. Itulah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata benar pada waktu setelah penaklukan kota Mekah, penduduk Taif berbondong-bondong datang masuk Islam, yaitu Amul Wufud, tahun datangnya utusan-utusan kepada Rasulullah menyatakan Islam. Di antara kandungan kisah ini, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, yaitu bayanu syafaqatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala qaumih wa sabrihi ala adahum wa afwihi amman asa ilaihi minhum. Di antara kandungan kisah ini yaitu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaumnya. Dan kesabaran beliau atas gangguan mereka. Serta sifat maafnya terhadap orang-orang yang berbuat buruk kepadanya kepada beliau. Jadi beliau itu kasih sayang kepada umatnya, beliau sabar menghadapi gangguan umatnya dan kalau ada orang berbuat buruk, berbuat jahat, beliau memaafkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman tentang beliau di surat At-Taubah satu ayat sebelum akhir, "Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi beliau itu menginginkan keimanan kita, keselamatan kita dan berat atas beliau itu penderitaan kita. Kalau kita menderita, beliau ikut menderita. Bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang-orang beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sabar menghadapi gangguan. Lebih afdal mana orang hidup menyendiri karena tidak sabar terhadap gangguan masyarakat dan orang hidup bermasyarakat kumpul dengan mereka dan sabar terhadap gangguan mereka. Karena ada orang yang mungkin dia sudah ahli ibadah mengamalkan agama, sementara dia lihat masyarakat jauh menyimpang, jauh menyimpang. Kalau kita timbang dengan syariat jauh menyimpangnya. Akhirnya dia pun nggak sabar. Saya lebih senang hidup menyendiri saja, nggak kumpul orang-orang. Tapi ada yang sanggup saya kumpul dengan masyarakat sanggup dan sabar terhadap gangguan mereka. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mu'min alladhi yuqalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yuqalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mukmin yang kumpul manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau kumpul manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. <clears throat> Jadi sabar ya, kumpul mereka dan kita menjamin tidak akan terpengaruh mereka. <clears throat> mereka rusak, mereka nyimpang, kita tidak mengikuti hal itu, tetap baik. Kemudian juga memperbaiki mereka, minimal mengering mereka. Tentu ini lebih afdol. Tapi kalau ada orang yang nggak sabar, kalau kumpul mereka terpengaruh. Saya kalau kumpul mereka bakal rusak juga, saya terbawa. Saya nggak sanggup, saya nggak sabar. Maka bagi orang ini afdol ya menyendiri, jangan kumpul. Jadi masing-masing tahu dirinya. Karena lebih baik sendiri daripada kumpul teman yang jahat. Itu prinsip. Kecuali kalau kita kumpul orang jahat untuk memperbaikinya. Kita tidak terpengaruh, bahkan minimal kita mengeremnya. Itu kalau sanggup, tapi berat, berat. Karena arusnya ini seperti apa namanya? Seperti petir menyambar, petir menyambar. Kemudian <clears throat> di antara kandungan kisah ini pula yaitu al-bala'ul ladzi yata'arradu lahu du'atu ila Allah mutafawid. <clears throat> Ujian yang menimpa para dai yang menyeru ke jalan Allah berbeda-beda. Famin hut ta'dib antaranya ada berupa penyiksaan Wa minhu takdzib di antaranya pula ada berupa pendustaan. Wamin minhu istihza di antaranya pula ada berupa penghinaan. Jadi seorang yang berdakwah mengajak kepada Allah, tentu saja dakwah yang benar ya, dakwah ilal hak Itu ada resikonya. Resikonya adalah ujian. Ujiannya macam-macam, ada yang sampai diadab, disiksa disiksa ya dipukul, dipenjara, dibunuh, dilempari batu macam-macam. Kemudian ada pula yang didustakan, nggak percaya, nggak percaya. jangan Jangankan kita Rasulullah dibilang apa? Sahirun kadzab. Muhammad ini adalah tukang sihir, pendusta, pendusta. Kemudian juga ada pula berupa istihza, dilecehkan, diolok-olok, dihina, dicaci maki. Itu adalah resiko orang-orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Dakwah menyebarkan kebenaran Bukan dakwah yang mengikuti selera masyarakat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala Itu membagi ulama ada tiga Yaitu ada alimut daulah Ada ulama daulah Ulamanya negara Apa kata negara dia ikuti <clears throat> Tidak peduli benar atau salah Kemudian ada lagi alimul ummah, ulamanya umat, mengikuti seleranya umat. Apa selera umat dia sampaikan. Umat seneng saya sampaikan, umat nggak seneng saya nggak nyampaikan. Seleranya umat. Kedua-duanya adalah ulama usul, ulama-ulama yang jahat. Mereka adalah du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru, mengajar untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Kemudian ada lagi alimul millah, ulamanya agama. Ini apa katanya agama? Halal halal, haram haram, syirik syirik, tauhid tauhid, sunnah sunnah, bid'ah bid'ah, maksiat maksiat, taat taat, jelas. Jelas. Hanya tentu cara menyampaikannya yang terbaik. Dia tempuh sarana dan cara yang terbaik, yang terbaik. Setelah itu apa sambutan masyarakat itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah. Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Dan tidak ada taufikku melainkan dari Allah. Yang memberi taufik hidayah taufik hanya Allah saja. Jadi yang penting adalah dakwah, menyampaikan dengan cara yang terbaik, sarana terbaik Seorang da'i, ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah seorang da'i dikatakan sukses dalam dakwahnya. Ini perlu ya. Masing-masing menulis kriteria. Kapan seorang da'i dikatakan sukses dalam dakwahnya. Mungkin ada yang mengatakan dia dikatakan sukses kalau pengikutnya banyak. Kalau orang-orang banyak mengikuti dia. Dia dikatakan sukses kalau punya pesantren yang besar, pondok yang mewah, sekolahan yang atau bangunan yang tinggi dan macam-macam. Semuanya berbentuk fisik. Padahal seorang dai dikatakan sukses itu kalau dia sudah menempuh seluruh cara, seluruh sarana yang terbaik semampunya, dia tempuh semuanya, maka dia dikatakan dai yang sukses. Walaupun seandainya dia tidak punya pengikut satu pun, itu dikatakan sukses. Sehingga ada kaidah dalam kaidah dakwah itu al ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wa la yatawaqqafu 'alal istijabah. Itu kaidah dakwah. Pahala didapat dengan sekedar dakwah dan tidak tergantung oleh dikabulkannya dakwah, diterimanya dakwah. Jadi yang jadi masalah itu menyampaikan, sampaikan yang cara yang terbaik tentu saja. Hasilnya apa? Bukan urusan kita. Hasil itu urusannya Allah. Yang merubah orang itu Allah. Karena ada orang dakwanya biasa, santai, pengikutnya banyak. Ada orang sudah semua sarana, semua telah ditempuh, ternyata nggak punya pengikut. Jadi dikatakan sudah kalau sudah usaha maksimal, mentok seluruhnya ditempuh, sukses. Nabi Nuh alaihi salam dakwah al-fasanatin illa khamsina alma. 1000 kurang 50, 950 tahun. Berapa pengikutnya? sekitar 80 kurang ya. lebih. Nabi Nuh adalah nabi yang sukses dalam dakwanya. Kita tidak bisa mengatakan nabi itu gagal, nggak bisa. Nabi telah menyampaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat 'aliyal umam fara'aitun nabiyya wa ma hurrahat wan nabiyya wa ma hurratul warajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Ditampakkan kepada umat-umat gambaran hari kiamat nanti ada nabi yang datang umatnya kurang dari 10. Ada nabi yang datang umatnya cuma satu dan dua. Ada nabi yang datang nggak punya umat sendirian. Jadi masing-masing nabi datang dengan umatnya ya. Ada nabi yang datang sendirian. Apakah dia gagal? Tidak, dia sukses, sukses. Yang penting sudah menyampaikan maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi resiko itu memang apalagi orang munafik itu banyak. Orang munafik banyak. Kalau kita cerita orang munafik itu subhanallah luar biasa, luar biasa. Sahabat Hudzaifah itu pernah mendengar orang berdoa, "Allahumma halikil munafikin." Wahai Allah, binasakan orang-orang munafik. Apa kata Hudzaifah? Ya benar akhi, "Lau anna Allah halakal munafikin, lastauhashtum fit tariq likillati salik." Wahai anak saudaraku, kalau Allah membinasakan orang munafik, kamu akan kesepian di jalanan. Karena jalanan itu akan sepi, sedikit orang yang berlalu lalang. Jadi kalau Allah binasakan orang munafik, kamu nanti bisa-bisa sendirian. Ini menunjukkan betapa banyaknya orang-orang munafik. Itulah jalan dakwah. Ikhwan wa akhwat Yang terpenting adalah dakwah itu adalah ad-da'watu ilallah, mengajak kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada dirinya sendiri. Allah, diajak kepada Allah, Allah. Kemudian <clears throat> Di antara kandungan kisah ini hadis ini pula Syekh Salim mengatakan ad-du'atu la yukrihuna an-nasa 'ala ittiba'ihim wal iman bi du'a bi Para dai tidak diperbolehkan memaksa manusia untuk mengikuti mereka dan mengimani dakwahnya. Balil wajibu alaihim tablighud da'wati linnas. Bahkan kewajiban mereka, kewajiban para dai adalah menyampaikan dakwah kepada manusia. Yang penting sudah menyampaikan. Tidak bisa kita maksa orang. Wadakir innama anta mudakir lasta alaihim bimusaitir atau bimusaitir. Yang penting kita menyampaikan, mengingatkan, kita nggak bisa maksa orang. Hidayah di tangan Allah. Hatta orang kita nasihati seribu kali, kalau Allah belum memberikan hidayah taufik, ya nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan hidayah berupa petunjuk, keterangan, penjelasan, pengajaran. Maka sebab itu ikhwan fillah rahimakumullah, jangan kita emosi dalam dakwah. Apalagi kita jadi polisi, merasa paling sok. Ada kisah ya. Kisah tentang dua orang saudara, yang satu ahli taat, yang satu ahli maksiat. Waktu itu yang ahli taat menasehati yang ahli maksiat, "Absir, hentikan maksiatmu." Kemudian yang ahli maksiat mengatakan, "Khallini wa rabbi." Biarkan, ini urusanku dengan Tuhanku. Ini urusanku, jangan ngurusi aku kamu. Si ahli taat sabar pada pertama ini. Kemudian dinasihati yang kedua kalinya, aksir hentikan maksiatmu. Dia bilang ini warabi, ini biarkan ini urusanku dengan Tuhanku. Kamu jangan ngurusi aku. Ahli taat sabar tetap nasihati, dia benar. Dinasihati lagi yang ketiga kalinya, aksir hentikan maksiatmu. Ternyata jawab lagi si ahli maksiat ini. ini warabi abu'idta 'aliyya raqiban. Biarkan ini urusanku dengan Tuhanku. Apa kamu memang diutus untuk ngawasi aku? Akhirnya orang ahli taat ini nggak sabar, nggak sabar emosi. Ketika pertama dan kedua dia benar, dia nasihati, dia sabar. Sekarang udah emosi dia menjadi hakim, menjadi polisi, menjadi apa namanya? Ya, menjadi hakim pemutus perkara. Dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Wah, ini sudah berat. Sudah berat. Rahmat Allah yang luas, ampunan Allah yang demikian besar oleh dia diperkecil, dipersempit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah amal solehnya dia oleh Allah dihapus dan dia dimasukkan neraka. Kemudian orang yang ahli maksiat oleh Allah diberi taubat menjadi orang yang baik dan dimasukkan ke dalam syurga. Disinilah bahayanya kita menjadi hakim. Yang penting pokoknya kita menyampaikan, gak usah kita apa namanya menjadi hakim. Seakan-akan kita polisi. Ini begini, ini kita hukumi langsung. Apalagi fonis-fonis yang jelas-jelas arahnya itu adalah neraka. Nah untuk Naudzubillah ini bahaya. Surga itu ada delapan pintunya. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa delapan pintu milik kita semua. Demikian. Ini penting ikhwan fillah rahimakumullah. Ini penting sekali. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah hifdzullah li hifdzullah li yaitu tentang penjagaan Allah kepada para walinya, para kekasihnya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja, tapi memang butuh perjuangan dulu, butuh susah dulu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak membuktikan kesungguhan kita. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula al malaikatul lahum a'mal makhsusah yaqumuna biha bi amrillah ta'ala. Para malaikat mempunyai tugas-tugas tertentu yang mereka melaksanakannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat punya tugas-tugas tertentu. Seperti tadi ada malaikat yang bertugas menjaga gunung, malakul jibal, malaikat menjaga gunung. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yang bagi alat ti an yanduru ilal mustaqbalit da'wah. Hendaklah para dai memperhatikan masa depan dakwah. Walaisa ila hadiriha faqat dan bukan melihat masa sekarang saja. Jadi kita lihat jangka panjang seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika hendak ditimpakan azab kepada orang Taif beliau bilang jangan. Saya berharap anak cucunya mau Islam. Jadi jangan terburu-buru kita minta dibinasakan orang sekarang ini. Bahkan Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ketika perang Uhud beliau terluka, kemudian beliau sempat mendoakan beberapa nama. Didoakan laknat Allahumma al fulan, Allahumma al fulan. Wahai Allah, laknatilah si fulan, laknatilah si fulan. Didoakan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Allah ditegur, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatufa 'alaihim aw yu'adzibahum." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan urusanmu. Kamu jangan berdoa gitu. Yang penting tugasmu adalah dakwah, kamu sampaikan. Kamu jangan berdoa gitu. Dan ternyata Allah menerima taubat mereka yang didoakan itu malah masuk Islam dan Islamnya Islam yang baik. Jadi nggak perlu kita keburu-buru. Ada orang didakwai nggak mau terima, ya Allah binasakanlah dia. Iya. Didakwai nggak mau terima, ya Allah binasakanlah dia. Binasa semua nanti orang-orang ini. Sabar masa depan. Mungkin sekarang nggak mau kita doakan dapat hidayah saja. Mungkin besok mau, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Mungkin anaknya atau cucunya nanti. Kemudian <clears throat> Di antara kandungan kisah ini pula hadafud du'ati wa ghayatuhum huwa ikhrajun nas minadh dhulumati ila nur liya'budullaha wahdah. Tujuan dan cita-cita para dai Tujuan dan cita-cita para dai adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya agar supaya mereka beribadah kepada Allah saja. Itulah tujuannya. Jadi tujuannya kita menginginkan manusia ini baik semuanya, menjadi hamba Allah semuanya, lurus semuanya. Itulah tujuannya. Kemudian berikutnya hadis yang nomor 644 wa anha diriwayatkan juga oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خاتما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu fayantaqimu lillahi ta'ala rawahu Muslim. Yaitu dari Bunda Aisyah semoga Allah meridhoinya beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya, tidak pula memukul wanita dan tidak pula memukul pembantu. Wanita yang lemah, istri nggak pernah dipukul dengan tangannya, demikian pula pembantu atau para budak, beliau tidak pernah memukul dengan tangannya. Kecuali apabila dalam jihad fisabilillah. Kalau jihad baru perang. Beliau pukul musuh. Kemudian beliau tidak pernah diganggu dengan sesuatu pun lalu beliau dendam terhadap orang itu. Jadi beliau disakiti, dia nggak pernah dendam. Kecuali apabila dilanggar hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menghukumnya karena homo Kalau pribadi tidak. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di antara kandungan hadis ini bayanu hilmi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa afwihi amma usiba bi nafsihi. Yaitu ada penjelasan tentang sifat santun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilm ya, santun, tidak cepat marah dan sifat pemaafnya atas segala yang menimpa dirinya. Santun, tidak cepat marah dan memaafkan yang berkaitan dengan dirinya pribadi. Tidak ada hubungan dengan dakwah, tidak ada hubungan dengan larangan Allah. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula kata Syekh Salim, al-ghadabu lillah la yunafi al-hilma wal anata war rifqa wal afwa. Marah karena Allah. Jadi marah boleh karena Allah. Marah karena Allah tidak menafikan sifat santun, tenang, lemah lembut, dan sifat pemaaf. Jadi boleh saja orang itu marah. Seperti Rasulullah juga marah, tapi marah pada tempatnya. Marah saat yang tepat dan tidak melampaui batas, tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang jorok. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku berjalan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyah. Dan beliau mengenakan kain dari daerah Najran, itu daerah Yaman, yang ujungnya itu keras. Fa adrakahu a'rabi Lalu beliau bertemu dengan orang Badui. Fajazabahu biridaihi jazbatan syadidatan. Lalu orang Badui tadi menarik kain dengan tarikan yang keras. Udah kainnya itu kasar, ujungnya ditarik dengan keras oleh Badui itu. Fanadartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad attarat fiha hasyiatur rida' min syiddati jadbatihi. Jabdatihi. Lalu aku melihat kata sahabat Anas melihat di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata telah membekas. Jadi membekas ada bekas tarikan yang keras tadi itu. Ada bekasnya, luka atau lecet. Temakola. Kemudian orang Badui itu nggak cukup berlaku kasar seperti itu, bahkan mengatakan juga dengan kata-kata yang sangat kasar. Kata Badui itu ya Muhammad, wahai Muhammad, bukan wahai Rasulullah ya. Langsung dipanggil namanya. Wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berilah saya harta Allah yang ada padamu. Sudah minta marah lagi. Wahai Muhammad, hartamu itu hartanya Allah, berikan saya. Kemudian faltafata ilaihi fadhahika. Subhanallah. Kemudian Rasulullah noleh dan beliau tertawa. Bukan marah ya, tertawa. Kita bayangkan kalau kita apa yang terjadi. Ternyata beliau noleh malah tertawa. Tuma Tumma bi apa'in. kemudian Rasulullah memerintahkan agar orang itu diberi. Sudah kasar, keras, malah diberi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Jadi memang inilah orang Badui ya. Dan kita sudah pernah menyaksikan langsung bagaimana orang Badui. Syekh Utsaimin rahimahullah taala sangat sabar menghadapi orang Badui. Orang Badui yang hidup di pedalaman yang sederhana apa adanya dan bahkan kadang cenderung asar. Itu biasanya mereka sholat di masjidnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kalau asar, setelah sholat asar ada pengajian sebentar, dibacakan beberapa hadis dari apa Bulughul Maram Kemudian tempoh hari hatam mulai masuk ke hadis Mishkatul Masabih. Kemudian beliau wafat rahimahullah taala. Itu setelah dibacakan hadis disyarah oleh beliau, lalu beliau dikerumuni orang, meluangkan waktu untuk umat. Orang-orang berkerumun di sekitar beliau duduk. Ada yang tanya, ada yang minta fatwa, ada yang minta bantuan dan macam-macam. Satu persatu beliau lainnya sampai selesai. Dan biasanya ada orang badui kalau ada orang Badui kita menyaksikan mesti ada apa yang terjadi. Kita bisa ambil pelajaran dari Badui itu atau juga dari Syekh Utsaimin. Kadang orang Badui itu pakaiannya itu kotor ya. Pakaiannya kotor apa adanya, pakai sorban apa adanya dan ngomongnya itu keras, seluruh masjid dengar. Jadi kalau udah ngomongnya keras ini ada Badui ini. Ngomongannya keras. Kemudian kadang dia minta kepada Syekh Utsaimin fatwa terhadap suatu masalah dan Syekh Utsaimin menjawab dengan jawaban yang benar. Tapi tidak sesuai dengan keinginan dia Dia marah ngotot Ingin supaya jawabannya sama dengan keinginan dia jadi sesuai sudah jawab, sudah jelas, dia ngotot. Yang nggak dilayani lagi, jangan layani yang lainnya. Tapi dia ngomong terus ngomel terus. Tapi Syekh minta Abang layani ini, ini, semua dilayani. Sampai selesai semuanya, beliau pulang. Badwin nggak mau pergi di apa buntu di Syekh Utsaimin. Sampai teriak-teriak sampai di depan rumahnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Allahu akbar di antara kandungan di antara kandungan hadis ini yaitu ghilzatul a'rab wa jalafatihim fil muamalah. Teras dan kasarnya muamalah orang-orang Badui. Jadi orang Badui itu keras dan kasar dalam bermuamalah. Di sini tampak sekali yaitu orang Badui tadi narik baju Rasulullah dengan tarikan yang sangat keras memanggil dengan namanya langsung Muhammad, kemudian meminta langsung mana hartanya Allah itu berikan saya. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula hasanu khulqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabruhu 'alal juhal wa ihtimalu adahum wa 'afwuhu 'amman asa Sama dengan yang tadi ya, yaitu keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesabaran beliau atas orang-orang jahil kesanggupan beliau menanggung beban gangguan mereka dan sifat pemaaf beliau terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wahai Rasulullah Muhammad SAW Sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat agung Rasulullah SAW Bahkan beliau diutus ya untuk akhlak ini Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Akhlak ini penting Yang membuat derajat orang tinggi itu adalah akhlak Tentu akidah dan iman ya Tapi juga akhlak yang membuat orang tinggi Innal abda la yudriku bi husni khuluqihi as-saimil qaim. Seorang hamba dengan akhlaknya yang baik, dia bisa menjangkau derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin bangun malam. Karena karena akhlaknya yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang rajin bangun malam, rajin puasa sunnah, akhlaknya jelek, maka dia binar masuk neraka. Pernah diceritakan kepada beliau seorang wanita yang so'imah, so'imah, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah wahyatuk dijaroha tapi akhlaknya jelek suka mengganggu tetangganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya finnar ahli neraka ya percuma sholatnya percuma puasanya akhlak dan akhlak yang indah akhlak yang mulia itu identik dengan akidah yang benar orang yang akidahnya benar pasti akhlaknya itu baik kalau orang mengatakan yang penting akidahnya sambil dia akhlaknya jelek, berarti akidahnya belum benar. Hanya saja dia menutupi kejelekan akhlaknya dengan berkedok di balik akidah. Akhlak itu sesuatu yang tampak bisa dinilai, bisa dinilai, bisa dilihat dengan mata itu akhlak, bisa dilihat. Jadi bukan sesuatu yang hoib. Akhlak yang jelek itu kelihatan, sebagaimana akhlak yang baik juga kelihatan tampak. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yaitu istihbabu muqabalatil isaa'a bil ihsan. Anjuran membalas kejahatan dengan kebaikan. Wa adamu muqabalatil isaa'a bimithliha dan tidak membalas keburukan dengan keburukan pula. Jadi orang jahat dibalas baik. Di sini sudah melukai, kata-kata kasar, minta dengan tidak sopan, oleh beliau malah dibalas dengan senyuman, malah diberi. Itu orang hatinya bisa luluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman tentang tentang Rasulullah ya, bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Rasulullah, termasuk rahmat Allah kepadamu, Allah menjadikan kamu lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu kasar, kamu keras, mereka lari semuanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga di Quran ada satu ayat idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bantahlah mereka dengan cara yang yang baik. Tolaklah dengan cara yang baik. Maka orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan itu bisa berubah menjadi sahabat yang paling akrab. Jadi mula-mula benci karena kita baik menjadi sahabat yang paling akrab. Karena orang itu selalu cinta kepada siapa saja yang berbuat baik kepadanya.